Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azdani wa azdakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadmil Waraqat yang syarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan memasuki halaman yang ke-150 itu ya. Nah, lanjutan daripada yang kemarin. Idan itu ya. Nah, atau lanjutan yang kemarin berarti mengenai pakaian yang dianggap pakaian syuhrah kemarin tuh. Nah, walihada nahan Nabi saw an libas syuhrah. Oleh karena ini Rasulullah melarang dari pakaian-pakaian yang syuhrah yang mengandung unsur nah pakaian yang e, mewah atau pakaian yang istilahnya nah nampak padanya itu sombong gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau pakaian yang sederhana, yang indah, yang bagus enggak masalah karena Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah taala itu mencintai yang indah dan sesungguhnya Allah taala itu indah dan menyukai keindahan itu. Karena untuk pakaian yang bersih, yang bagus, sandal yang bersih, yang bagus itu Rasulullah enggak ngelarang itu loh. Nah, Rasulullah mengatakan suatu ketika ada salah satu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Kemudian Rasulullah mengatakan Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Wahai Rasulullah, itu di sana ada orang yang senang kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Akhirnya Rasulullah mengatakan Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah taala itu indah dan menyukai keindahan. Pernyataan yang namanya kesombongan bukan itu. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasa Rasulullah. Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia itu sombong. Kalau cuma pakainya bagus rapi itu bukan sombong. Paham ya? Nah, sombong itu dilihat dari dia menolak kebenaran, meremehkan manusia. Paham ya? Karena yang niatkan anak kecil, padahal kita tahu tahu benar-benar keliru kita nolak. Nah, itu jangan. Walaupun yang niatkan anak kecil kalau kita keliru, ya keliru. Seperti walaupun yang mengingatkan muridnya, santrinya, kemudian ustadznya keliru, yang aku keliru-keliru, selesai. Paham ya? Enggak ada istilahnya gengsi kemudian mengatakan wah kamu santrinya coba mengingatkan ustadznya karena sebagian ada yang kayak gitu paham ya jadi kalau diingatkan santrinya itu dia nggak mau ingat nah padahal dia keliru gitu loh yang tepat bagaimana harus memiliki jiwa yang tawadhu tawadhu itu merendahkan diri dan siap menerima itu loh nah walaupun ingatkan santrinya kalau bener keliru keliru ngapain selesai jazakumullah khairan Allah barik selesai kan nggak perlu juga bergaya sombong kemudian menolak. Karena apa? Al-kibru batarul haqqi wa hamtunnas itu sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, kalau diingatkan, keliru-keliru selesai. Nah, kita lihat di sini. Idan ma fa'alahu 'ala sabili ta'abbud faqad tabayyana hukmuhu. Jika demikian berarti sesuatu yang Rasulullah mengerjakannya dalam bentuk ta'abbud beribadah maka sungguh telah nampak hukumnya. Wa ma fa'alahu 'ala sabilil jibillah dan perkara-perkara yang Rasulullah mengajarkannya dalam bentuk tabiat, jibillah tabiat ya. Nah, tabiat qulna la hukma lahu, enggak ada hukumnya. Rasulullah tidur enggak? Kalau ngantuk tidur, kita juga ngantuk tidur, sama. Enggak ada hukumnya aslinya. Cuman kalau kita tidur itu diniatkan untuk biar nanti semangat beribadah kepada Allah jadi dapat pahala. apa maksudnya ya? Seperti itu. Wa ma fa'alahu 'ala sabilil 'adah qulna Nah, dan apa saja yang Rasulullah ucap, yang Rasulullah kerjakan dalam bentuk ada adah, tradisi atau istilahnya kebiasaan adatnya, qulna innahu mustahab. Bahwasanya disunnahkan untuk kita mengikutinya. Lakin bil jinsi bil ain. Maksudnya dengan dengan jenis perbuatan yang Rasulullah lakukan bukan semata-mata harus mirip persis dengan perbuatan yang Rasulullah lakukan. Apa maksudnya ya? Bukan harus, harus maksudnya itu yang kita tiru itu jenisnya bukan semata-mata zatnya harus sama persis tuh enggak. Nah, seperti itu maksudnya. Nah. Misalkan Rasulullah misalkan pakai imam sorban. Kita juga pakai sorban, tapi kata sorbannya harus mirip persis dengan sorban Rasulullah enggak harus. Tapi jenisnya jenis sorban enggak sana oke ya, Rasulullah misalkan na'am barakallahu fikum, eh, terkadang juga na'am pakai rida atau izar sarung. Nah, sarungnya apa? Harus mirip sama persis dengan sarung Rasulullah enggak? Sarung Yaman itu enggak ada lingkarannya gitu bentuknya. Mereka kan lingkaran sarungnya, lingkar ini gitu kan kalau sarung Yaman tuh los panjang gitu. Makanya gini digubet-gubetkan terus baru dipakai anu apa ikat pinggang itu, sarung Yaman. Kalau enggak percaya nanti kalau antum ke sana lihat sendiri. Jadi beda sarung Yaman dengan sarung Indonesia sarung sana nanti langsung melingkar gitu, nanti dijahit langsung. Jadi melingkar pakai Orang Yaman bingung lihat kok kayak gini. Nah, karena Izar orang yang mana izarnya bentuknya selendang itu panjang, tapi nanti makanya diginyukan oh diputar-putar harus dikasih ikat pinggang makanya. Jadi agak rumit. Nah, jadi ketika kita ingin mencontoh Rasulullah pakai izar, itu kan nggak harus sama sarungnya itu, cuman jenisnya ya sarung itu ada. kami ya? Nah, Rasulullah misalnya pakai imamah, sorban. Apakah imamah yang kita pakai harus sama seperti imamah Rasulullah? Nggak harus. Cuman yang penting sama-sama sorban, jadi sorban. Apa maksudnya? Nah, seperti itu. Itu maksudnya beliau, lakin bil jinsi la bil ain. Paham maksudnya ini? Akan tapi kita dianjurkan disunahkan mengikuti dengan jenisnya saja bukan zatnya. Nah, jenis imamah ya sejenis dengan imamah walaupun beda bentuknya gitu loh maksudnya itu. Seperti itu. Nah, mas'alatun permasalahan wa hal yumkin an yakuna fi ma fa'alahu 'ala sabil jibilla syai'un mashru'un yata'allaqu bi hadzal jibilli bukan jabali ya. Jibili itu ya. Orang bacanya keliru nih kata al-jabali itu. Apa ya? Allah eh, musta'an. Karena kalau keliru kan nanti lain artinya. Kita lihat. Wa hal yumkin an yakuna fima fa'alahu 'ala sabil dzibillah. Naam, syai'un masyru'un yata'allaqu bi hadzal Naam, itu kelihatannya eh tasdidnya kelihatannya seharusnya di atas lam seharusnya ya. wala alam. Kita lihat. Apakah mungkin sesuatu yang Rasulullah mengerjakannya dalam bentuk jibil yaitu tabiat kemudian ada sesuatu yang disyariatkan yang berkaitan dengan tabiat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi bentuknya nah tabiat itu apakah memungkinkan ada sesuatu yang disyariatkan padahal itu adalah tabiatnya Rasulullah yang Rasulullah lakukan. Nah, barakallahu fikum. Al-jawab na'am. Jawabannya na'am. Misal hayatun naum, seperti hayah. Hayah itu bentuk tidur, gaya tidurnya. Al-janbil aiman, di atas sisi yang kanan wa adkarin naum indahu wa ba'dah dan juga zikir-zikir sebelum tidur dan setelah tidur. Nah, sekarang tidur sendiri tabiat bukan? Tabiat Rasulullah tidur ketika ngantuk tidur, tabiat kita juga punya tabiat itu, ya enggak? Tapi apakah ada tabiat yang seperti itu kemudian disyariatkan? Naam. Seperti kita tidur, bagaimana tidurnya seperti tidurnya Rasulullah. Paham ya? Seperti misalkan tidur dalam keadaan miring. Miring itu bersikil aiman maksudnya bagian kanan ini yang kita tindihin. Kalau bahasa Jawanya jingkrong. Paham ya Jingkrong. Nanti tidur miring itu loh. Paham ya? Nah, kita nyontoh seperti itu enggak masalah. Walaupun aslinya tidur itu jibilak itu loh. Cuman kalau kita mencontoh seperti itu hayahnya, keadaan tidur Rasulullah dapat pahala. Maksudnya, nah, tidur terlentang enggak masalah, cuman yang yang dilarang apa tingkatan makro itu yang tidur tengkurap. Paham ya? Tidur tengkurap itu upayakan hindari. Maksudnya ya? Nah, seperti itu. Antum kalau di Yaman itu tengkurap, wah dimarah-marahin. Ya, karena memang mereka kesuka suka keadaan seperti itu. Dalam artian memang ya memang keadaan untuk mereka keadaan yang jelek kata mereka itu. Paham ya? Yang jelas, nah barakallahu fikum yang sesuatu yang dibilah yang tabiat Rasulullah seperti tabiat manusia tidur, ngantuk, kemudian tidur. Nah, ketika kita nyontoh tidurnya Rasulullah, bentuk tidurnya Rasulullah kita contoh itu dapat pahala itu maksudnya. Paham belum? Dan juga dikir dikir tidur. Tidur sendiri dibilah tabiat. Nah, ketika kita baca dikir dikir sebelum tidur dapat pahala enggak? Pahala. Jangan lupa baca doa juga, doa sebelum tidur, doa setelah tidur itu pendek-pendek semua dihafalkan. Nah, nyaris sendiri banyak yang di Nah, barakallahu fiikum sebutkan dalam doa-doa atau di zikir mengenai hal tersebut. Maafkan saya, ya? Wa na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. alamin.